Berkata Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin beliau masih masih berada dalam pembahasan mengenai fa'il. Kemudian beliau masuk ke dalam pembahasan hukum yang kelima bagi fa'il. Al-khamisu, hukum yang kelima tersebut adalah khadfu fi'lihi jawazan au wujuban. Penghapusan fi'il, di mana hukum penghapusannya itu bisa jadi jawaz, ya boleh, atau wujuban, atau di, kondisi di mana penghapusan fi'il tersebut wajib. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-229 di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa yarfa'ul fa'ila fi'lun udmira dan fi'il yang merafakkan fa'il itu dapat udmira Ya, dapat disembunyikan atau dihapus. Kamithli, contohnya, kamithli zaidun fi jawabi koro. Contohnya adalah ucapan zaidun. Ya, sebagai jawab, ya fi jawabi, jawaban dari pertanyaan, man koro'a. Ya, siapa yang membaca? Maka jawabannya bisa jadi koroa zaidun. Akan tetapi koroannya dihapus, ya tinggallah fa'ilnya yaitu Zaidun. Kemudian beliau menjelaskan hadzal hukmul khamisu min ahkamil fa'ili. Ini adalah hukum yang kelima dari hukum-hukum yang berlaku bagi fa'il. Wa huwa anna fi'lahu yuhdhafu. Yaitu bahwa fiil tersebut itu dapat dihapus. Imma jawazan wa imma wujuban. Di mana hukum penghapusannya bisa jadi jawaz, ya, boleh, atau bisa juga penghapusannya hukumnya adalah wajib. izu, maka hukum penghapusan yang boleh, yang pertama itu adalah an yadulla alaihi dalilun ketika ada suatu dalil atau suatu petunjuk yang menunjukkan kepada fiil yang dihapus tersebut. Ka'an yujaba bihi nafyun. Ya, sebagaimana contohnya, itu adalah ketika dijawab suatu pertanyaan, namun pertanyaannya adalah pertanyaan, maaf, ketika menjadi jawaban bagi suatu penafian. Ya, jadi ada suatu pernyataan yang merupakan pernyataan negatif atau penafian, kemudian ada seseorang yang menjawab pernyataan tersebut. Ya. Mithlu an yuqala, ya contohnya adalah ketika dikatakan ma qara'a ahadun. Ya, tidak ada seorang pun yang membaca. Ya, tidak ada seorang pun yang membaca. Maka ini adalah pernyataan yang berupa pernyataan negatif, karena tidak ada, ya tidak ada seorang pun yang membaca. Fayuqalu, ya kemudian dijawab, bala aliyun. Ya bala aliyun. Ya bala itu adalah jawaban untuk ya membantah penafian, ya atau menjawab penafian. Mungkin kalau diterjemahkan, ada yang mengatakan tidak ada seorang pun yang membaca. Maka ketika kita mengetahui ada ya, satu orang yang membaca, ada kok, ya, ada yang membaca, bala. Siapa? Aliyun. Ya, jadi ada seseorang yang mengatakan tidak ada seorang pun yang membaca, kita membaca, menjawab ada. Ya, yang membaca adalah Ali. Maka asalnya adalah bala koroa Aliyun. Ya, ai bala koroa Aliyun. Asalnya adalah ada kok yang membaca ya, yaitu alilah yang membaca. Awistifhamun atau menjadi jawaban bagi suatu istifham, tanyaan. Nahwu contohnya, man sholla bin nasi. Ya, siapakah yang sholat bersama para manusia? Fayuqalu kholidun. Ya, maka dijawab cukup dengan kholid. Ya, karena asalnya adalah hmm, Solla Khalidun bin Nasi. Tetapi sollanya itu kemudian dihapus. Kemudian waminhu qauluhu ta'ala. Dan yang menjadi contoh dari pembahasan ini ada pada firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-87 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wala in sa'altahum man khalaqahum layaqulunallah wala in sa'altahum man khalaqahum Allah dan sungguh jika engkau bertanya kepada mereka ya, siapa yang menciptakan mereka niscaya mereka akan menjawab Allah ya maka perhatikan layakulunna Allahu Nah, di situ ada yang dihapus. Ya, ai khalaqanallahu. Ya, khalaqanallahu. Ya, ketika ditanya siapa yang menciptakan mereka, mereka akan menjawab, yang menciptakan kami adalah Allah. Ya, khalaqanallahu. Tetapi di sini karena ini merupakan jawaban ya dari istifham, maka fiilnya itu boleh dihapus menjadi cukup Allahu. Bidalili ya yang menjadi petunjuk dari hal tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-9. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal arda layaqulunna khalaqahunnal azizul alim." Dan sungguh ketika engkau tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Maka niscaya sungguh mereka akan menjawab, yaitu semua diciptakan oleh zat yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Maka di sini jelas ya kalau di sini kholaqahunnanya tidak dihapus. Ya, tetapi bentuk pertanyaannya, kemudian bentuk jawabannya sama dengan yang di Az-Zukhruf ayat ke-87. Maka ini dapat menjadi dalil bahwa itu adalah yang dihapus adalah kholako. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Unzur, ini dapat dilihat di Babal Mu'rabi wal Ma'beni Ya, pada bab Al-Mu'rab dan Mabni, bahtha i'rabil mudhari'i pada pembahasan mengenai i'rab dari fi'il mudhari'. Kita lanjutkan wa ammal hadful wajibu ya adapun penghapusan fi'il yang hukumnya wajib fahuwa an yaqa'asmun marfu'un ba'da an au idza syartiyataini Ya, ini yang sudah dibahas juga pada pembahasan sebelumnya. Ya, adapun penghapusan fiil yang wajib itu ketika ada satu isim marfu yang datang setelah in atau idza ini, Ya, in syartiyah atau idza syartiyah. Maka ketika ada isim marfu yang datang setelah in dan Ida, ya, maka menurut pembahasan ini bahwa pasti ada fiil yang dihapus secara wajib. Ya. Nahwu contohnya, Indo'ifun intasoroka fansurhu. Ya, Indo'ifun intasoroka fansurhu. Jika ada orang lemah yang meminta pertolongan kepadamu, ya maka tolonglah. Ya, jika ada orang lemah yang meminta pertolongan kepadamu, maka tolonglah. Ya, ini sebagaimana pembahasan sebelumnya, ya bahwa mayoritas ulama Nahwu mengatakan bahwa setelah in, itu harus fi'il. Maka takdirnya in intasoro do'ifun intasoroka fansurhu. Ya, ada fi'il yang dihapus sebelum do'ifun tersebut. Maka dhaifun di situ kedudukannya adalah fa'il bagi fi'il yang dihapus. Wa minhu qawluhu ta'ala dan contohnya ada pada firman Allah Subhanahu wa taala pada surat An-Nisa ayat ke 176 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman inimruun halak ya inimruun halak yaitu Allah Subhanahu wa taala uh, berfirman jika seseorang meninggal dunia. Ya, kita lihat catatan kaki terkait ayat ini. Imru'un di sini adalah fa'ilun li fi'lin mahdhufin yufassiruhu al-madhkuru. Yaitu ini adalah fa'il bagi fi'il yang dihapus, yang yang menafsirkan fi'il yang dihapus tersebut itu adalah yang disebut, yaitu apa? Halaka. Ya, maka takdirnya in halaka imru'un. Tetapi karena imru'un itu terletak setelah in, ya, in ya, maka itu ada fi'il yang dihapus. Ya, dan imru'un kedudukannya adalah fa'il bagi fi'il yang dihapus tersebut. Kita kembali ke atas. Waqauluhu ta'ala dan contoh yang lain ada pada firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nisa ayat ke-128 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa inimra'atun khafat min ba'liha nushura nusyuza wa inimra'atun khafat mimba liha nushuza. dan jika seorang wanita khawatir akan berbuat nusyud ya maka di sini ya dan jika seorang wanita khawatir akan eh, bersikap nusyud ya maka di sini perhatikan ada inimroatun ya setelah in ya ada isim marfu yaitu imroatun maka di sini ada fiil yang dihapus. Ya, yufassiruhul madhkuru, yang menunjukkan pada fiil yang dihapus, itu adalah fiil yang disebutkan setelahnya, yaitu khawfat. Maka ada fiil khawfat sebelum imro'atun yang dihapus. Ya. Kemudian contoh yang berikutnya, wa nahwu idha faza faakrimhu. Ya, idza khalilun hmm. faza akrimhu. Jika khalil menang, maka muliakanlah. Maka di sini perhatikan setelah idza syartiyah ada isim marfu ya khalilun. Maka khalilun kedudukannya adalah fa'il bagi fi'il yang dihapus. Ya, apa fi'il yang dihapus tersebut? Ada disebutkan di situ yaitu faza. Wa minhu qauluhu ta'ala dan diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insyiqaq ayat pertama. Ya Al-Insyiqaq ayat yang pertama. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idzas sama'u syaqqat." Ya apabila langit terbelah. Maka di sini yang mengikuti pendapat mayoritas ulama nahwu As-sama'u di sini itu adalah fa'il bagi fi'il yang dihapus. Ya, apa fi'il yang dihapus? Ya, ditunjukkan oleh yang disebutkan di situ, yaitu insyaqqat. Kemudian wa innama wajabal hadfu. Ya. Maka pada semua keadaan ini ya setelah in dan idza kemudian ada isim yang marfu itu wajib dihapus fiilnya. Ya wajib dihapus fiilnya. Mengapa? Li'annal fi'lal madhkura yufassirul fi'lal mahdhufa. Ya li'annal fi'lal madhkura yufassirul fi'lal mahdhufa. Karena semua fiil-fiil yang disebut tadi, seperti halaka, kemudian khofat, kemudian insyakot, itu menafsirkan atau menunjukkan kepada fiil yang dihapus wa yughni anhu fahuwa kal'iwadi. Ya, dan karena sudah dihapus, fa'il tersebut atau jumlah tersebut itu sudah tidak lagi memerlukan fi'il yang dihapus tersebut. Ya, itu seperti penggantian, iwat, ya, pengganti. Wala yajuzul jam'u bainal iwadi wal mu'awwadi anhu. Dan tidak diperbolehkan menggabungkan antara yang digantikan dengan yang menggantikan. Ya, nanti akan terjadi pengulangan. Contohnya apa? Idza idza faza khalilun faza faakrimhu. ada pengulangan faza di situ. Maka menjadi yang digantikan dan yang menggantikan itu digabungkan menjadi membingungkan kalimatnya. Wa mabniyun ala anna lisma la yaqa'u ba'da adawati syarti. Dan semua penghukuman ini, ya penghukuman bahwa eh, setelah idha, kemudian in yang ya itu ada isim marfu, itu pasti ada fiil yang dihapus, itu dibangun di atas pendapat bahwa isim tidak boleh terletak setelah perangkat syarat. Ya, setelah perangkat syarat itu, nah ini mengikuti pendapat setelah perangkat syarat itu harus fi'il. Wa annahu la yajuzu taqattumul fa'ili ala fi'lihi. Dan juga dibangun di atas pendapat bahwa tidak boleh mendahulukan fa'il dari fi'ilnya. Wa fil mas'alati ziyadatu bahfin mahalluhu babul idhafati insya'allahu. Dan dalam permasalahan ini nanti akan ada eh, pembahasan tambahan yang letaknya ada di bab idhafah insyaallah ta'ala. Wahada makna qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala. Wa yarfa'ul fa'ila ila akhirihi. Ya, ay, maksudnya, innal fa'ila qad yakunu marfu'an bi fi'lin mudmarin bahwa sesungguhnya yang namanya fa'il itu terkadang marfu disebabkan karena fi'il yang dihapus. Ya, atau apa maksud mudmarin? Ay ghairi madhukurin ma'a fa'ilihi. Yaitu fi'il yang tidak disebutkan bersama fa'ilnya. Thumma dhakarol mithala. Kemudian Ibnu Malik rahimahullah ta'ala menyebutkan contoh wa yata'ayyanu fi qawlihi zaidun an yakuna fa'ilan. Ya, dan dapat dipastikan bahwa ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala zaidun itu kedudukannya adalah fa'il. Ya, dapat dipastikan. Mengapa li'annahu ata bihi mithalan li hadfi fi'lil fa'ili. Karena perkataan zaidun di sini datang dalam sebuah bait ya sebagai contoh dalam sebuah bait yang menjelaskan mengenai penghapusan fiil bagi fa'il. Ya kan jelas tadi yang disebutkan adalah wa yarfa'ul fa'ila fi'lun udmira. Jadi jelas pembahasannya adalah pembahasan mengenai penghapusan fiil. Ya. Wa illa karena kalau ini bukan datang dalam pembahasan penghapusan fiil, fa innahu yatarajjahu kaunuhu mubtada'an khudifa khabaruhu Ya karena kalau ini bukan pembahasan penghapusan fiil, maka yang lebih kuat itu keadaan kata zaidun itu adalah mubtada yang dihapus khobarnya. Ya, ketika dikatakan man qara'a. Ya, man qara'a. Man qara'a itu jumlah ismiyah. Jawabannya ya Zaidun, bisa saja Zaidun Qoro'a. Jumlah ismiyah juga. Ya. Kenapa li anna su'ala jumlatun ismiyatun? Karena pertanyaannya yaitu man qara'a itu adalah jumlah ismiyah. Wa mutabaqatul jawabi lis-su'ali matlubatun. Dan yang lebih sesuai yang dituntut itu adalah kesesuaian bentuk antara jawaban dan pertanyaan. Kalau pertanyaannya man koroa, ya jawabannya zaidun koroa. Ya, itu yang biasa. Namun di sini karena konteksnya membahas wayar fa'ul fa'ila fi'lun udmiro, maka diketahui bahwa itu yang dihapus adalah fa'il. Maaf, yang dihapus adalah fi'il. Asalnya koroa zaidun. Wayakunut takdiru, ya kalau tidak ada penjelasan bahwa ini mengenai penghapusan fiil, maka man koroa itu jawabannya adalah zaidun koroa. Ya wa yakunu taqdiru zaidun koro'a. Ya, kemudian kita lanjutkan Asa hukum yang keenam bagi fa'il adalah Ta'nithul fi'li idha usnida li fa'ilin muannathin yaitu di, diberi tanda taknis bagi fi'il jika fi'il tersebut disandarkan kepada fa'il yang mu'annas. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau bait yang ke-230. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala mengatakan Wata utakni fintalil maudi idza kana li untha ka'abat hindul adha. Dan taknis itu mengikuti fiil madhi. Ya, atau terletak setelah fiil madhi. Apa? Iza kana li untha. Kalau fiil madhi tersebut disandarkan bagi fa'il yang muannaf Contohnya apa? Ka'abat hindul adha ya Hindu atau Hindun atau Hindu itu menolak sesuatu yang menyakitkan. Ya. Maka Hindu di sini itu adalah muannath, nama seorang wanita. Maka yang tadinya aba ya menjadi abad, ada tak taknis. Ya, itu maksud dari bait ini. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan mengenai bait ini. Beliau mengatakan, Hadal hukmus sadisu min ahkamil fa'ili. Ini merupakan hukum yang keenam ya, bagi hukum-hukum fa'il. Apa hukum tersebut? Wahuwa annahu inkana mu'annathan unnitha fi'luhu yaitu ketika fa'il itu mu'annath, maka unnitha fi'luhu. Fi'ilnya juga di dimu'annatskan. Bagaimana cara memu'annathkan fi'il? Yaitu bita insakinatin fi akhiril maudhi. Kalau fi'ilnya fi'il maudhi, maka diberikan tak sakinah, tak yang sukun di akhir fi'il maudhi tersebut. Wabitain mutaharrikatin fi awwalil mudhari'i. Adapun jika fiilnya fiil mudhari, maka diberikan tak yang berharokat. Ya, nahwu contohnya somat Hindu yaumal khomisi. Hindu atau Hindun itu berpuasa pada hari Kamis. Maka soma itu fi'il maudi. Karena fa'ilnya adalah mu'annath, maka diberikan tak sukun di situ menjadi somat. Kemudian watasumu Hindu. Ya, dan Hindu sedang berpuasa. Maka di situ um, atau Hindun ya bisa dibaca Hindun atau Hindu. Nah, di situ asalnya adalah yasumu, ya yasumu. Tetapi karena fa'ilnya wanita, maka diberikan tanda taknif. Ya, diberikan tak di depan menjadi tasumu. Kemudian wa wasaghatin na'jatu. Ya, wasaghatin na'jatu. Piri-piri betina tersebut, ya kambing atau piri-piri betina tersebut itu mengembik. Ya, asalnya apa? Thago, ya, thago. Tetapi di sini failnya muannas, an-na'jatu. Maka fi'il madhi thagot kemasukan tak taknis sakinah menjadi thagot. Kemudian wa azharatil hadiqatu. Ya, kebun tersebut berbunga. Ya, asalnya adalah azharo, ya azharo. Tetapi karena fa'ilnya mu'annath al hadiqotu maka menjadi azharot. Wahada makna qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, wata wata utaknithin ila akhirih. Ya, ay, maksudnya idza kanal filul maldi li ya jika fi'il maldinya untuk disandarkan ke fa'il yang muannath, ay usnida ila fa'ilin mu'annathin. Ya disandarkan kepada fa'il yang muannath lahiqathu ta'u ta'nitsin sakinatun. Maka fiil maldi tersebut itu diikuti oleh tak ta'nits sakinah. Tadullu ala annal fa'ila muannatsun. Yang tak tersebut itu menunjukkan bahwa fa'ilnya itu muannats. Kita lihat catatan kaki idza al amilu fil fa'ili wasfan akan tetapi jika yang beramal kepada fa'il itu wasf ya karena kita tahu yang punya fa'il itu tidak hanya fi'il tetapi wasf sifat-sifat juga dapat memiliki fi'il ya sifat-sifat yang dapat beramal seperti fi'il contohnya apa kasmil fa'ili ya seperti isim fa'il Isim fa'il itu dapat beramal seperti fi'il, maka dapat memiliki fa'il. Fa'innahu yu'annathu bita itta'nithil marbutati. Ya. Kalau yang beramal pada fa'il itu adalah wasaf seperti isim fa'il, maka itu dimu'annaskan dengan menambahkan tak taknith marbutoh ya tak taknis marbutoh. Bukan tak taknis yang terbuka maftuha ya atau tak taknis sakinah itu bukan. Ya tetapi tak taknis yang marbutoh yang tertutup. Ini yang ya kita pelajari di awal kita dulu mempelajari bahasa Arab. Ya pasti sifat apapun kalau untuk wanita itu ditambah tak taknis marbutoh. Nahwu contohnya asahirotun walidatut tifli. Ya, asahiratun walidatut tifli. Apakah ibu dari bayi tersebut itu bergadang? Ya, apakah bergadang ibu dari wanita, eh, ibu dari bayi tersebut? Ya, maka di sini yang beramal itu adalah sahiratun. Ya, isim fi, isim fa'il. Ya, isim fa'il sahiratun. Kemudian yang menjadi fa'il adalah walidatu. Ya, walidatu adalah fa'il bagi sahirotun. Karena sahirotun beramal seperti fi'il. Wa minhu qawluhu ta'ala. Dan diantaranya ada pada firman Allah subhanahu wa ta'ala surat Al-Anbiya ayat ketiga. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, La qulubuhum. Ya, hati mereka dalam keadaan yang lalai. Maka perhatian kulub itu mu'annas. Ya, mu'annas. Ya, karena dia jamak. Maka karena fa'ilnya mu'annas, maka yang beramal kepada fa'il tersebut, yaitu isim fa'il lahiyatan, itu diberi tak taknif marbutoh. Ya bukan lahiyan, tapi lahiyatan kulubuhum. Ya, kemudian wahia halun min fa'ili yal'abuna. Dan lahiyatan qulubuhum itu adalah hmm, hal bagi fa'il dari yal'abuna. Ya wahia halun min fa'ili yal'abuna fil ayati qablaha. Yaitu hal bagi fa'il yal'abuna yang ada pada ayat sebelumnya. Ya, karena ayat sebelumnya itu mayatihim min dzikrim mir rabbihim muhtafin illastam illastama'uhu wa hum yal'abun. Ya tidak datang kepada mereka suatu ayat Al-Qur'an pun yang baru diturunkan dari Rob mereka melainkan mereka mendengarnya sedang mereka bermain-main. Ya hum yal'abun. Nah, itu menjadi halnya. Wa qulubuhun fa'ilu fa'ilus mil fa'ili. Dan qulubuhum adalah fa'il bagi isim fa'il lahiyatan. Kemudian kita lanjutkan. Masih di atas. Summa dzakarol mithala. Ya, kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala menyebutkan contoh untuk bait tersebut. Wa qawluhu al-madhi huwa maf'ulu tali. Ya dan tadi kan wata utaknitsin talil madhi idza ya. Nah kata al-madhi itu adalah maf'ul bagi tali. Ya wa haqquhu fathul ya'i. Yang sebetulnya haknya itu dibaca dengan memfathahkan ya. Asalnya apa asalnya? Talil madhiyah. Ya, talil madhiyah. Tapi di sini dibaca dengan sukun. Ya. Tapi faquhu fathul ya'il di annahu mangkusun. Karena ini adalah isim mangkus. Kita tahu isim mangkus itu mansubnya dengan fathah. Lakinnahu yuqra'u bitaskini lil wazni. Akan tetapi dibaca dengan mensukunkan, ya mensukunkan ya tersebut karena wazan syair. Kemudian yang berikutnya wujubu ta'nitsil fi'li lil fa'ili. Wajibnya mentaknifkan fi'il bagi fa'il. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala pada bait yang ke-231 dari Alfiyah beliau. Beliau mengatakan wa innama talzamu fi'la mari muttasilin au mufhimin dzatakhiri. Dan ini masih membahas mengenai tak taknif. ya dan tak taknif itu harus selalu berada pada fiil yang fa'ilnya itu mutmar. Ya fa'ilnya itu adalah mutmar domir. Ya walaupun eh, domirnya itu mustatir atau baris. Kemudian mutasilin yang bersambung au mufhimin atau eh, tak taknit itu juga harus selalu bersambung pada fiil bagi fa'il yang dipahami ya bahwa itu adalah muannas Ini nanti akan ada penjelasannya. Ya mufhimin dzatakhiri. Nah, nanti akan disebutkan apa itu dzatakhiri tapi dipahami bahwa itu adalah muannas yeah. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan mengenai bait ini ta'ut ta'nitsi ma'al fi'li laha halatani. Tak ta'nits yang ada pada fi'il itu memiliki dua keadaan atau dua kemungkinan. Al-ula halatu wujubin. Kemungkinan yang pertama itu keadaan dia wajib selalu ada pada fi'il. Wathaniyatu halatu jawazin. Keadaan yang kedua itu adalah ketika uh, hukum tak taknis bersama fiil itu jawaz. Ya, boleh. Kemudian beliau menjelaskan fayajibu tisalu ta'it ta'nifi bil fi'li fi maudi'aini. Ya, wajib bersambung tak taknis dengan fiil pada dua keadaan atau dua tempat. Al-awwalu, tempat yang pertama, an yakunal fa'ilu domiron, yaitu ketika fa'ilnya itu berupa domir. Sawa'un akana mustatiron ya'udu ala mu'annathin haqiqiyit ta'nithi, ya sama saja. Apakah domirnya itu adalah domir mustatir, yang kembalinya kepada isim mu'annath, yang mu'annasnya itu mu'annath hakiki au majaziyyit ta'nisi ya, atau kembali kepada suatu isim muannas yang muannasnya itu majazi. Nah, kita lihat apa maksud hakiki dan majazi di sini. Ya. Itu adalah al-muannatsul haqiqiyyu huwa alladhi yalidu wa yatanasalu. Ya, ini sering kita dengar ya istilah mu'annas hakiki. Apa yang dimaksud mu'annas hakiki itu adalah mu'annas bagi ya sesuatu yang e, melahirkan dan juga berkembang biak. Ya, melahirkan dan juga berkembang biak. Walau an tariqil baydi Walaupun berkembang biaknya itu melalui jalan bertelur dan menetas. Ya, kan berkembang biak tidak selalu melahirkan. Ada yang bertelur dan menetas. Seperti apa? Katuyuri, seperti burung-burung. Wa aksuhu al-majaziyu. Maka lawannya, pokoknya yang selain yang menunjukkan melahirkan dan berkembang biak berketurunan itu adalah uh, mu'annath majazi. Kita kembali ke atas. Aukana barizan. Ya, atau domirnya itu adalah domir yang baris. Fal mustatiru nahwu, ya maka contoh untuk kondisi di mana domirnya adalah domir mustatir, itu contohnya, Najla'u wasolat rahimaha. Najla itu menyambung ikatan kekerabatannya, bersilaturahim. Maka di sini kita lihat ada wasolat rahimaha. Ya, maka di sini fa'ilnya itu adalah domir mustatir yang takdirnya hiya. Fa'ilu wasolat domirun mustatirun. Maka fa'il bagi wasolat itu adalah domir mustatir. kada al-hadiqatu azharot. Ya, demikian juga ya, al-hadiqatu azharot. Kebun tersebut berbunga. Maka fa'ilnya adalah domir mustatir. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-36, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, falamma wadu'atha qalat. Ya, falamma wadu'atha qalat. Ya, maka ketika dia, yaitu istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, maka di sini sama. Wada'at dan qalat itu fa'ilnya adalah domir mustatir. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-261. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil." seperti ya perumpamaan uh, benih yang kemudian menumbuhkan tujuh butir. Maka di sini ada ambatat. Ya, ambatat itu eh, failnya adalah domir mustatir. Kemudian tadi yang wasolat itu mu'annaf hakiki, kemudian azharot itu adalah mu'annaf majazi, Kemudian wada'atha dan qalat itu adalah mu'annats haqiqi. Kemudian ambatat di sini muannathnya muannath majazi. Fal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu hiya. Maka fa'ilnya semuanya adalah dhamir mustatir yang hukum istitarnya, hukum tersembunyinya itu jawaz. Yang takdirnya adalah hiya. Wa ammal barizatu, adapun jika domirnya domir baris, wa huwa khususu alifil naini maka ini khusus hanya untuk alif nain. Fanahwu contohnya albintani komata. Ya dua anak perempuan tersebut keduanya berdiri. Ya maka di sini domirnya domir baris, ya ada alif nain di situ wala yajuzu tadhkiru bi hadfi ta'i illa fi syi'ri. Ya. Maka di sini kan hukumnya wajib. Ya, maka tidak diboleh, tidak boleh uh, menyebutkan fiil-fiil tersebut tanpa tak taknis, melainkan dalam syair. Ya, kalau syair banyak hukum-hukum yang berlaku khusus bagi syair. Ma'al mu'annathil majazi dan juga ada syaratnya bahwa mu'annathnya itu adalah mu'annath majazi. Kaqauli syairi ya, sebagaimana ucapan seorang penyair. Fala muznatun wadaqat wadaqaha wala arda abaqala ibaqalaha. Ya maka tidak ada mendung yang ya, menurunkan hujan, dan tidak ada bumi, bumi yang men menumbuhkan tanaman. Ya, atau kita lihat catatan kaki, Al-muznatu as-sahabatul muthqilatu bil ma'i. Al-muznatu adalah awan yang berat karena mengandung air. Biasanya awan yang menjelang hujan, mendung. Kemudian wal wadaku, ya al wadaku adalah al mataru, yaitu hujan. Wa abaqala ay ambatal baqalu. Ya, al-abaqala adalah menumbuhkan tumbuhan. Ya, wa huwa an-nabatu. Ya, maksudnya adalah tumbuhan. Wa qad hadzafa sya'iru ta'a al fi'lil musnadi ila dhamiril muannatsi. Maka ini yang menjadi syahid adalah um, penyair, ya penyair itu menghapus tak yang ada pada fiil yang eh, disandarkan pada domir mu'annas. yang domir mu'annas. Yang mana itu? Yang abakola Ya, kalau yang wada, yang dakat itu kan mu'annas. Tetapi untuk abakola itu kita tahu ardun adalah mu'annas. Ya, tetapi di situ taknya tidak disebutkan. Kemudian wadaqaha maf'ulun mutlaqun wa kadza qauluhu ibaqalaha. Ya wadaqaha kemudian ibaqalaha itu mansubnya sebagai maf'ulun mutlaq. Ya, jadi syahidnya adalah pada abaqala di situ. Ya, karena kita tahu ya dalam ayat Al-Qur'an wa ilal ardi kaifa sutihat. Ya, maka ardun di sini adalah muannats majazi. Tetapi di sini tidak disebutkan abaqalat tetapi abaqala. Ya, kemudian um, ya kita lanjutkan wasayati dzikru dan akan datang penjelasan mengenai hal ini. Kemudian fa'inka nalfa'ilu ilu domiron munfasilan. Ya, akan tetapi jika fa'ilnya adalah domir yang munfasil, yang terpisah, jazat ta'nithu wa'adamuhu. Maka boleh ditaknith fa'ilnya atau boleh juga tidak ditaknith. Oh, atau maaf, ini berarti domirnya. ya. Hmm. Oh bukan, ya taknifnya. ya tak taknisnya itu boleh diberikan, boleh diberikan taknis, boleh juga tidak. Nahwu contohnya, abirun maqama illahiya. Ya abirun maqama illahiya. Ya, manusia ramai orang banyak itu tidak ada yang berdiri kecuali wanita tersebut. Ya. Maka perhatikan di sini itu tidak disebutkan maqamat illahiyya. Ya, tetapi disebutkan maqama illahiyya. Karena fa'ilnya domir munfasil, yaitu hiya. Ya. Wal afsahu adamut ta'nithi. Dan yang lebih fasih itu adalah tidak memta'nithkan koma tersebut. Jadi yang lebih fasih, abirun maqama illahiyya, bukan maqamat illahiyya. Tetapi dua-duanya boleh. Asani yang kedua, an yakuna eh, yang kedua dari keadaan di mana wajib menyambung tak taknif ya dengan fiil. Tadi kan ada dua tempat. Ya, tempat yang pertama ketika fa'ilnya domir. Yang kedua ketika an yakunal fa'ilu isman zohiron haqiqiyat taknifi Yaitu ketika fa'ilnya isim zohir yang isim zohir tersebut mu'annathnya mu'annath hakiki mutasilan bi fi'lihi ya, yang langsung terletak setelah fiilnya ya, bersambung ghaira muradin bihil jinsu ya, dan tidak dimaksudkan dengan isim dohir tersebut adalah jenis ya berarti bukan maksudnya adalah jenis wa ghaira jam'in dan juga tidak berupa jamak ya ini syaratnya banyak Nahwu contohnya rawat Aisyatu radhiyallahu anha ahaditsa katsiratan. Aisyah radhiyallahu anha itu meriwayatkan hadis yang banyak. Maka Aisyatu itu isim dhahir. Ya, kemudian muannatsnya hakiki, jelas. Ya. Kemudian bersambung setelah fiilnya langsung. Ya, dan kata Aisyah ini bukan menunjukkan jenis, ya, bukan maksudnya Aisyah-Aisyah, tetapi Aisyah yang tertentu yaitu Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Dan juga bukan jamak. Ya, itu maksudnya. Kemudian Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat ke-9 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ra'atu fir'aun ya wa ra'atu fir'aun dan berkata istri Firaun maka imra'atu fir'aun ya wa ra'atu fir'aun imra'atu fir'aun itu jelas ya muannats hakiki kemudian terletak langsung dan tidak dimaksudkan dengan itu jenis. Maka qalat wajib ada tak taknisnya. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ayat ke 40 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman id tamshi ukhtuk ya id tamshi ukhtuk jika ketika saudarimu yang perempuan itu saudarimu itu berjalan. Maka fi'il tamshi itu wajib diberikan tak di awalnya. Ya sebagai tanda taknif. Mengapa? Karena ukhtuka di sini ya ukhtuka di sini itu adalah muannats hakiki dan mutasil bersambung langsung dengan fi'ilnya. Kemudian waqala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalat namlah. Ya, qalat namlah. Kemudian seorang seekor semut tersebut itu berkata. Di sini juga sama ya dengan pembahasan sebelumnya. Ya, kemudian kita lanjutkan Fa inka nalismu zahiru majaziyat ta'nifi. Ya, adapun jika isim zahir yang menjadi fa'il tersebut itu muannasnya muannas majazi. Lam yajib ta'nitsul fi'li, maka tidak wajib untuk mentaknifkan fi'ilnya. Nahwu contohnya intahatil harbu. Ya, perang tersebut telah berhenti. Maka al-harbu itu muannasnya muannas majazi. Ya, maka tak taknisnya itu tidak wajib. Boleh dikatakan juga wantahal harbu. Ya, intahal harbu juga boleh. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-16. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fama rabihat tijaratuhum." Ya, "Fama rabihat tijaratuhum." maka tidak beruntung perniagaan mereka. Maka istijarah di sini muannatsnya majazi. Ya. Maka kalau ini ada dalam jumlah biasa, ya bukan dalam ayat Al-Qur'an, maka robihat itu tidak wajib diberikan tak taknif. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ja'ahu mau'izatum mir rabbih fantaha falahu ma salaf." Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman Maka orang-orang yang telah sampai kepada mereka ya peringatan atau larangan dari Robnya, kemudian berhenti ya berhenti dari eh, fantaha falahu masalafa dan ia terus berhenti, ini ayat membahas mengenai riba, ya berhenti tidak lagi mengambil riba, falahu masalafa. Maka apa yang telah diambilnya dahulu sebelum larangan tersebut itu menjadi hak baginya. Ya, menjadi hak baginya. Maka di sini perhatikan ja'ahu mau'idhatun. Ya ja'ahu mau'idhatun. Nah, di sini tidak ja'athu mau'idhatun. Ya, ini idoh itu karena mu'annas. Majasi. Ya selain itu, ya tidak langsung ya, ada hak yang menjadi maf'ulun bihi di situ. Kemudian waqala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qiyamah ayat ke-9. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa jumi'as syamsu wal qamaru. Ya dan dikumpulkan matahari dan bulan. Kita lihat catatan kaki terkait ayat ini. At-tamthilu bil ayati dan contoh dengan ayat tadi itu libayani anna naibal fa'ili kal fa'ili fi hukmi ta'nitsil fi'li. Yang memberikan contoh dengan Al-Qiyamah ayat 9 tadi itu untuk menjelaskan bahwa naibul fa'il itu seperti fa'il dalam hal hukum taknifnya fi'ilnya. Ya, kenapa? Tadi kita lihat jumi asyamsu. Ya, kita tahu asyamsu itu mu'annath majazi. Tetapi di sini tidak disebutkan jumi atisyamsu. Tapi jumi asyamsu. Dan kenapa yang didatangkan naibul fa'il? Ya karena tadi hukum naibul fa'il dan fa'il itu sama dari sisi taknif fi'ilnya. Kemudian kita lanjutkan. Wa infusila bainal haqiqi wa fi'lihi bifasilin. Dan jika antara mu'annaf hakiki dengan fiilnya itu ada suatu perantaraan. Ya tidak mutasil, tidak langsung. Fasayati hukmuhu, maka akan datang nanti penjelasan hukumnya. Kama yakti hukmus mil jinsi. Ya, demikian juga akan datang hukum ketika itu adalah isim jenis. Ya, tadi kan ghairu ghairu muradin bihi al-jinsu. Ya. Kemudian wal jam'i. Demikian juga kalau jamak, tadi kan juga wa ghairu jam'in. Ya. Wa ma ma majrahu dan juga apa-apa yang menempati kedudukan jamak. Insya Allah Ta'ala. Nanti insya Allah akan datang penjelasan bagi itu semua. Wahada makna qawlihi, dan ini makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, wa innama wa innama talzamul wa innama talzamu fi'la mutmari ila akhirih atau wa innama talzamu fi'la mutmari ya ai maksudnya talzamu ta'ut ta'nifi fi'la fa'ilin mutmarin yaitu tak ta'nif itu selalu berada pada fi'il yang fa'ilnya itu berupa domir. Walau majazijit ta'nifi, ya walaupun domirnya itu menuju menunjukkan kepada mu'annaf majazi. Mustatiron kana ambarizan, ya baik itu domirnya domir mustatir atau domir yang baris. Kama talzamu fi'la fa'ilin yufhimu wa yadullu ala mu'annafin haqiqiyin. Demikian juga tak taknif itu harus selalu berada pada fiil yang fa'ilnya itu dapat ya memahamkan dan juga menunjukkan kepada muannats hakiki. Wa qawluhu dzatakhiri, ya tadi kan ada kata-kata dzatakhiri. Apa maksud dzatakhiri? Al-khiri fil asli farjul mar'ati. Ya al-khiri yang dimaksud di sini secara asalnya, secara bahasa artinya adalah kemaluan wanita. Wal muraduhuna motolaku farjin. Ya, dan yang dimaksud di sini itu ya memang untuk menyebutkan mengenai kemaluan wanita tersebut. Artinya apa yang dimaksud dengan mu'annaf, itu adalah sesuatu yang memiliki kemaluan wanita tadi. Ya hanya itu maksudnya. Ya, bahwa e, untuk menunjukkan pada sesuatu yang mu'annaf. Wa asluhu dan asal dari kata al-khiri itu adalah khirihun. Ya, khirihun asalnya. Bikasril ha'i, dengan mengkasrohkan hak yang pertama. Fahudhifat lamul kalimati. Kemudian dihapus lam dari kata tersebut atau huruf ketiganya. Tadinya khirihun menjadi khiri. Wahiyal ha'u i'tibaton yaitu huruf ketiganya adalah huruf H, dihapus secara i'tibat. Apa maksud i'tibat? Al-hadful i'tibatiyu, ya penghapusan secara i'tibat, itu asalnya adalah huwaladhi yaqa'u duna illatin tasrifiyatin. Yaitu penghapusan yang berlaku tanpa adanya illah tasrifiyah. Mudahnya dihapus tanpa sebab kiasi, ya, tanpa sebab yang ada hukum tasrifnya, dihapus saja. Summiya bidzalika, ya kenapa dikatakan al-hadful i'tibatiyu? Tashbihan lahu bil insani alladhi ya'tabitu. Karena uh, diserupakan dengan manusia yang mengalami ya'tabitu. Ya, ya'tabato, ya'tabitu, ya'tibaton. Apa itu yang tabitu atau yang tabato? Ai yamutu biduni illatin, yaitu meninggal tanpa sebab. Ya, karena itu dinamakan dengan yang tibaton Itu al-khadful i'tibatiyu. Kama waradadhalika fi lisanil arabi. Sebagaimana itu disebutkan dalam kamus atau kitab lisanul arabi wa ghairihi dan selainnya. Wa huwa yuqabilul hadzfal qiyasiyya. Dan ini berlawanan dengan uh, penghapusan secara qiyasi. Kalau yang ini penghapusannya tanpa sebab. Kalau qiyasi itu ada wazan atau tasrifnya. Kita kembali ke atas. Ya, jadi al yang tibati itu berlawanan dengan al hadful Qiyasi. Kemudian, Fabaqiyya kayadin wadamin. Ya, maka ketika hirihun itu eh, haknya dihapus, ya maka tersisalah dua huruf itu. Menjadi hirun, kayadin wadamin, seperti yadun, tangan, dan damun, darah. Padahal apa wa asluhuma, padahal asal dari yadun dan damun itu adalah yadayun wa damayun. Yadun asalnya adalah yadayun, damun asalnya adalah damayun. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك